ما معنى المفعول لأجله مروان يا لسبب وقوع الفعل ما هو شروط جواز نصب المفعول لأجله الأول كونه مصدرا الثاني كونه قلبيا الثالث اتحاد زمانه وزمان عامله الرابع اتحاد فعلهما ما هو مثالها ما هو المثال الذي يستوفي الشروط الأربعة ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق لماذا لا يجوز نصب ثمنا Fi misal ji'tuka samanan atau khubzan. Ya, karena dia bukan masdar. Ya. Ji'tuka qatla Zaidin. Hal juz nasbu qatl ashraf ji'tuka qatla Zaidin. Boleh enggak nasab qatla? Nggak boleh, kenapa? Ya, qatal bukan amalan qalb, amalan anggota badan. Al-maf'ulu ma'ah. Babul maf'ulu ma'ah huwa al-ismul mansub alladhi yuzkaru ba'da wawin bi ma'na ma'a. Libayani man fu'ila ma'ahu al-fi'lu masbuqan bi jumlatin fiha fi'lun aw ismun fihi ma'na al-fi'li wa hurufuh. Maf'ul ma'ah adalah isim yang mansub yang disebutkan setelah wawu dengan makna ma'a bersama. Li bayani man fu'ila ma'ahu al-fi'lu. Isi mansub ini disebutkan untuk menjelaskan bersama siapa perbuatan itu dikerjakan. Masbukon bi jumlatin fiha fi'lun dan dia didahului oleh jumlah yang padanya ada fi'il. Au ismun fihi ma'na al-fi'li wa hurufuh atau didahului jumlah yang padanya ada isim yang di dalamnya makna fi'il dan huruf-hurufnya. Nahu contoh ja'al amiru wal jaisha. Datang penguasa itu bersama tentaranya. Wastawal ma'u wal khashabata. Air itu naik bersama patok. Ayo patok aja ya. Uk, apa ya bagusnya? Patok ukur dah. Tiang pengukur gitu ya. Wa ana sairun wa nila, saya berjalan bersama sungai Nil. Ya. I'rabnya bagaimana? Ja'a amir wal jaisha. Ja'a فعل الماضي مع الفعل لا محل من الإعراب الأمير فاعل مرفوع علامة رفعه وضم آخره الواو وهو معية الجيش maf'ulun ma'a man mansub wa alamatu nasbi kata zahiru ala akhirih ya. sama juga ya yang setelahnya Arabnya kemudian halatul ismi al-waqi ba'da waw di sini ada catatan kaki khasyabah adalah miqyas yu'rafu bi ahlul ahlu Misr ahlu Misrin qadra irtifa'il ma waqta ziyadati finil. Al-khashabah adalah tiang ukur yang dikenali dengannya oleh orang Mesir kadar irtifa'il ma naiknya air ketika dia bertambah finil pada sungai Nil. Wa qad yajibu nasbu 'ala al-maf'uliyah. Terkadang wajib untuk isim tersebut dinasobkan sebagai maf'uliyah yaitu maf'ul ma'ah wajib. Ya. Bukan jawaz sifatnya. Terkadang menjadi wajib, tidak ada pilihan harus mansub. Nahwul misalainil ini contoh dua contohnya adalah dua contoh yang terakhir yaitu apa? Istawal ma'u wal khashabata wa nasairun wan nil. Contoh yang lain yang semisal ini juga yang wajib mansub sebagai maful maful ma'ah la tanha 'anil qabihi wa tiyanah. Janganlah kau melarang orang lain dari kejelekan wa tiyanah bersamaan kau sendiri mengerjakannya. Kenapa kira-kira? Juga satu lagi wa mata Zaidun wa tulu wa tulu asyams, Zaid meninggal bersamaan dengan terbitnya matahari. Kenapa kira-kira? Gak boleh. Kenapa mansub? Gak boleh dikatakan istawal ma'u wal khashabatu wa nasairun wan nilu. Ya nanti akan mengesankan bahwasanya isim tersebut berserikat dengan yang sebelumnya dalam fiil. Jadi bobitnya, ini bobitnya kapan diwajibkan untuk dia mansub sebagai maf'ul ma'ah adalah idza lam yakun ma ba'dal wawi salihan li musyarakati ma qablah idza lam yakun ma ba'dal wawi salihan li musyarakati ma qablah fi hukmi idza lam yakun ma ba'dal wawi salihan li musyarakati ma qablah fi hukmi apabila apa yang setelah wawu tidak cocok li musyarakati ma qablah untuk bersekutu dengan apa yang sebelumnya dengan isim sebelumnya fi hukmi pada hukum fayamtani afuhu alaih maka ketika itu terhalang untuk dihapuskan dalam contoh istawal ma wal khosyabah ataupun yang sebelumnya dulu ja'al amir wal jais al jais bisa enggak bersekutu dengan amir dalam hukum di sini hukumnya apa ja'al amir wal jais hukumnya apa Hah? al maji bisa nggak al-jais dengan al-amir bersekutu dalam hukum al-maji? Bisa. Makanya di sini boleh pilih, boleh antum nasabkan wal Jaisa sebagai maful ma'ah atau boleh pula apa? merafakkan wal Jaisu dengan membombah. Adapun pada contoh istawal ma wal khosyabah di sini al khosyabah bisa nggak bersekutu dengan al ma pada hadas? Apa di sini hadasnya? Pada hukum hukumnya? Hah? Istiwa. Bisa nggak? Istiwa bermakna apa di sini? Irtafa'a, irtifa', i'tila. Bisa nggak di situ? Naik. Iya. Patok tadi bisa naik nggak? Nggak bisa. Air itu naik bersama khosyabah patok. Di sini khosyabah alat ukur tidak bisa naik, tidak bisa dia bersekutu dengan alma pada hukum istiwa. Sehingga wajib apa? Dimansubkan wal khosyabata air itu naik bersama al-khosyabah. Maksudnya ketika air itu naik dalam kondisi khosyabah ini, patok ini menemani. <clears throat> bukan ikut apa? Naik bukan. Akan ditancapkan di tengah-tengah sungai. Kemudian airnya naik kelihatan tuh. Dan patok tadi menyertai terus, terus, terus. Wa nasairun wa nil. Saya berjalan bersama Nil. Ini juga demikian. An-Nil tidak bisa bersekutu dengan saya dalam asir perjalanan karena yang namanya anil tidak bisa berjalan tapi jaro ya jadi mengalir juga sama dalam contoh yang berikutnya latan hanil qabihi wa ityana enggak boleh ityani dengan diatofkan kepada al qabih karena akan merusak maknanya seandainya dikasroh jadilah maknanya janganlah kamu melarang orang lain berbuat jelek dan jangan pula kamu melarang dari melakukan perbuatan jelek ini salah. Nih. Demikian pula mata Zaidun wa tulu'u syams. Karena tulu'u syams tidak bisa bersekutu dengan Zaid dalam al-maut. Maka wajiban sub. Wa qawli ta'ala fa'ajmi'u amrakum wa syuraka'akum. Ini juga sama. Ya, tidak boleh diatofkan syuraka kepada amra. Harus dia dinasobkan yang pertama sebagai maful ma'ah karena syuroka tidak bisa bersekutu dengan amr dalam ijma' karena ijma' yang merupakan masdar ijma ijmiu adalah fiil yang muta'addi kepada maf'ul yang ma'nawi. Ma'ani makna-makna adam syuroka itu bukan ma'nawi. Zat yang dia bersekutu ataupun menyertai amr ketika mereka sedang menyepakatinya, mengumpulkannya. Boleh juga di Arab syuroka sebagai maful dari fi'il yang mahdhuf. Ya, takdirnya ijma'u dengan hamzah wasol. Karena jama' yajma'u itu butuh kepada maful yang sifatnya zawat zatat. A'yan. A'yan. Sangat ajma' itu ma'ani. Sehingga takdirnya fa'ajmi'u amrokum wajma'u syuraka'akum Berarti dua jumlah. Dua jumlah jadinya ya boleh era sebagai maful ma'ah sehingga dikatakan syuraka maful ma'ah mansub ataupun di era sebagai mafulun bi dari fi'il yang mahdhuf syuraka mafulun bi mansub bi fi'lin mahdhuf taqdiru ijma'u ya seperti ini juga walladzina tabawa udara wal iman tabawa udara wal iman tabawa itu butuh kepada maful yang apa ayan benda-benda tabawa udara mempersiapkan tempat wal iman ini makna sehingga bisa dijadikan sebagai maf'ul ma'ah ataupun maf'ul dari yang mahdhuf. Wa qad yatarajjah 'ala al-'athfi kumtu wa Zaidan dan terkadang nasab itu lebih rojih, lebih kuat daripada apa? atof Contohnya kumtu wa Zaidan, saya berdiri bersama Zaid. Ini lebih bagus, lebih rojih mansub daripada marfu'. Kenapa? lidhafil adfi ala mudmar al marfu al muttasil bila fasil karena lemahnya mengatofkan kepada domir yang marfu yang mutasil tanpa ada pemisah lemah mengatofkan isim kepada domir yang marfu yang mutafsil. Di sini kan kalau kita katakan Zaidun berarti kita atofkan Zaid kepada dhamir ta yang dia adalah apa? Dhamir marfu dan mutafsil itu lemah. Bisa kuat ketika ditaukid dulu kum Qumtu ana wa Zaidun baru kuat. Ya. Karena dia munfasil. Kalau mutasil lemah. Nah, itu alasannya karena lemah untuk diatofkan sesuatu kepada dhamir yang marfu yang mutasil sehingga yang lebih bagus mansub qumtu wa zaidan saya berdiri dalam keadaan Zaid menyertaiku. Wa qad yatarajjahu al-'atfu 'alayhi nahwu al-mithal al-awwal wa nahwu ja Zaidun wa 'Amrun fal-'atfu fihi ma wa fi ma ashbahahu ma arjah li'annahu al-asl. Dan terkadang yang lebih kuat, yang lebih rajih, lebih bagus itu 'athaf. Seperti dalam contoh yang pertama, jalaniru wal jaish. Contoh yang lain ja'a Zaidun wa 'Amrun fal'atu fihima wa fi ashbahahuma arjah maka ataf pada keduanya dan yang semisal keduanya lebih rojih li'annahu al asal karena itu yang asal dari wawu didatangkan untuk mengatofkan ya sebagian seperti ahli nahu al fakih ya, ya mengatakan bahwasanya rojih dan tidak rojihnya ataupun rojihnya atau ataupun nasab apabila kita tidak memandang maksud dari pembicara. Tapi kalau kita memandang maksud dari pembicara ketika dia memaksudkan kebersamaan ya secara nas maka harus dia nasobkan kumtu wazaidan. zaidan. Tapi kalau dia tidak meniatkan kebersamaan maka dengan atas. Ini dilihat itu. Niatnya si pembicara. Kalau dia meniatkan menginginkan kebersamaan ya harus mansub. Ja'al amiru wal jaisha. Ja'al zaidun wa amron. Tapi kalau dia tidak menginginkan kebersamaan, ya, sekedar mengatofkan saja Zaid datang dulu ataupun Amr datang dulu dia tidak perhatian maka lebih bagus apa Atof wa Amr ya kata Al-Fakir demikian jadi wajib masuk ketika meniatkan apa Kebersamaan wajib marfu ketika tidak meniatkan kebersamaan. Tapi kalau tidak ada perhatian kepada niat si pembicara, disitulah letak tarjihnya. Ya, letak tarjihnya. Ini yang lebih roji rofa, ini yang lebih roji mansub. Wallahu alam. Sampai di sini ada yang mau disampaikan? Ah, satu lagi tanggung. al mushabba bil maf'ul b. al mushabba bil maf'ul b. Faslun wa ammal musyabbah bil maf'ul bih fa nahwu Zaidun hasanun wajh bi nasbil wajh wa sayati terakhir dari pembahasan maf'ul adalah al musyabbah bil maf'ul bih yang diserupakan dengan maf'ul bih. Wa ammal musyabbah bil maf'ul bih ada punya diserupakan dengan maf'ul bih Definisinya adalah al-mansub bi sifat al-musyabbah bismil fa'il yang dia dinasobkan dengan sifat yang diserupakan dengan isim fa'il dan bukan dia maf'ul bih. Karena sifat musyabbah itu qasirah. La tata'adda lazim, tidak muta'addi. Ya. Contohnya Zaidun Hasanun wajhah. bil wajh dengan menasabkan wajh. sayati dan akan datang. Zaidun Hasanun wajhah. Ya, boleh juga Hasan wajhu, cuma beda. Kalau Hasan wajhu wajhu sebagai fa'il, kalau Hasan wajhu sebagai maf'ul atau musyababil maf'ul dan maknanya beda. Kalau Zaidun hasanul wajah ini kebagusan tidak hanya dinisbatkan kepada wajahnya tapi juga kepada keseluruhannya. Tapi kalau marfu Zaidun hasanul wajhu itu kebagusan hanya disantarkan kepada wajahnya. Karena Zaidun hasanul wajhu fa'il dari hasanan bomir mustatir kembali kepada Zaid sehingga ini mengisyaratkan bahwasanya ya, bukan hanya wajahnya yang tampan seluruhnya juga bagus Zaid wajahnya bagus, tapi seluruhnya juga bagus. Ini diambil dari kembalinya bomir yang ada pada Hasan kepada Zaid. Tapi kalau dikatakan Zaidun Hasan wajhu, maka failnya Hasan wajh, berarti yang bagus hanya apa wajahnya. Itu al-musyabbah bil maf'ul yang dia dinasobkan oleh sifat musyabbah. Dinasobkan oleh sifat musyabbah. Kalau dinasobkannya oleh sim fa'il ya man fa'ulun bih. Ya. Kalau dinasobkannya oleh sifat musyabbah maka disebut al musyabbah bil maf'ul. Gimana tadi ada yang disampaikan? Hah? Contohnya apa? Jalamir. Ya, hal itu mah. Jumlah hal ya itu mah. Iya. Iya. Ya kalau sendiri kalau dia sebagai maful dari film mahbub juga jumlah juga. Seperti ajmi'u amrokum wa syuraka'akum. Ya boleh dengan dua sisi Arab. Yang pertama sebagai, sebagai maful ma'ah. Yang kedua sebagai maful bi dari fil yang mahdhuf. Kalau tadi yang belum contohkan miru anak qaim itu wawu haliyah. Ana autara qaim khabar jumlah haliyah fi mahalli nasbin karena dia datang setelah yang ma'rifah. Ya. Yang lain gak ada? Nah, ini semakin dekat ya. Sehingga ingatannya masih kuat. Sebentar lagi sama bahasanya hal. Nanti ngejar malah ini. Selesai duluan. Dia jangan asal selesai. Eh, diambil faedahnya banyak praktek ya baca kutab-kutab kitab-kitab yang kecil selesaikan sampai selesai siapkan kamusnya terus lewat kalau diskal tinggalkan dulu lewatkan nanti ditanyakan ini eropnya bagaimana atau terjemahnya bagaimana terus nanti cepat berkembangnya jangan hanya satu sisi aja teori tapi praktek kurang nanti zauknya muncul-muncul الله أعلم سبحانه وتعالى وبحمده أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم